Amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab yang ke-22 ya tentang sandaran hadis-hadis seputar sandaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang pertama nomor 130 dari sahabat Jabir bahwasanya beliau mengatakan Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasari. Kata sahabat Jabir, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk miring ke kiri bersandar pada sebuah bantal. Jadi beliau pernah bersandar miring ke sebelah kiri dengan menggunakan bantal. Hadis yang berikutnya nomor 131 ya yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tentang memberikan penjelasan tentang dosa-dosa yang paling besar ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian durhaka kepada orang tua. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perbuatan syirik dan durhaka kepada orang tua, posisi Nabi ketika itu bersandar bersandar. Kemudian tatkala Rasul ingin menjelaskan tentang e, sumpah palsu dan perkataan yang dusta, maka Rasul tidak bersandar ya. Langsung cagat bahasa Banjarnya ya. Kemudian Rasul mengatakan e, sumpah palsu dan perkataan dusta. Kemudian itu hadis yang berikutnya. Sekarang yang kita masuk adalah 132. Hadis nomor 132. Kita baca. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Syarik an Ali ibn an Ali ibn Al-Aqmar an Abi Juhaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaqian. Kata Imam Tirmidzi, Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, dia mengatakan Syarik bercerita kepada kami dari Ali bin Al-Aqmar dari Abu Juhaifah. Abu Juhaifah ini salah seorang sahabat, ya, nama aslinya adalah Wahab bin Abdullah Abu Juhaifah Nama asli beliau adalah Wahab bin Abdullah. Wahaba, Wahab bin Abdullah. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun aku sendiri, maka aku tidak pernah makan makan sambil bersandar." Rasul mengatakan, "Adapun aku, maka tidak pernah makan sambil bersandar." Ini juga menunjukkan bahwasanya termasuk adab dalam makan adalah tidak bersandar. Kemudian langsung digabung ke hadis 133 karena teks isinya sama ya. Kita langsung baca. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, qala haddatsana Sufyan an Ali bin al-Aqmar, qala sami'tu Aba Juhaifata yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaqian. Dari sanad yang lain, Imam Tirmidzi juga mengambil hadis tentang bahwasanya Rasul tidak makan sambil berdiri dari jalur yang lain, dari guru yang lain yang bernama Muhammad bin Bashar. Yang pertama beliau mengambil dari guru Kutaibah bin Said, yang kedua dari Muhammad bin Bashar. Yang ketemunya sama-sama dari sahabat Abu Juhaifah. Kata Imam Tirmidhi Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, dia berkata, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami. Dia mengatakan Sufyan. Nah, Sufyan di sini adalah Sufyan al-Thawri Bukan Sufyan bin Uyainah, tetapi Sufyan al-Thawri Gimana kita bisa membedakan ini Sufyan saurika atau Sufyan bin Uyainah kah? Lihat yang mengambil hadis dari Sufyan ini siapa? Abdurrahman bin Mahdi. Sedangkan Abdurrahman bin Mahdi cuma berguru kepada Sufyan tsauri saja, bukan kepada Sufyan bin Uyainah. Tatkala yang meriwayatkan hadis itu adalah Abdurrahman bin Mahdi, berarti Sufyannya adalah as tsauri Dari Ali bin Al-Aqmar dia mengatakan, aku mendengar Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah tadi, salah seorang sahabat berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak makan sambil bersandar. Jadi di sini Imam Tirmidzi mengambil hadis ini dari dua jalur yang berbeda, dari dua guru yang berbeda, tetapi sama sahabatnya yaitu Abu Juhaifah. Yang intinya adalah Rasulullah tidak makan sambil bersandar. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, "Fi hadzal hadis wa qad saqahu al-musannifu min tariqaini anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu halal ittika." Wa qad qila fi 'illati dhalik anna al-ittika'a jilsatun tu'til insana syai'an min min asy-syarih wal iktsar wa annahu kadzalika jilsatu al kibri asna al-aqli. Nah, kata Syekh Abdul Razak, penulis membawakan hadis ini dari dua jalan, yaitu dari dua guru ya, dari dua guru. Yang pertama dari Kutaibah bin Said, yang kedua dari Muhammad bin Bashar. Dan di dalamnya ada pelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan sambil bersandar. Tinggal para ulama menyebutkan kenapa Nabi tidak bersandar tatkala makan. Ada yang mengatakan di antara ulama, ada yang mengatakan illat atau sebab kenapa Nabi tidak makan bersandar. Jawabannya adalah satu, bahwa duduk bersandar adalah posisi duduk yang membuat orang banyak makan. Yang pertama, data para ulama yang menyebutkan bahwasanya kenapa makan itu tidak bersandar. Ini juga yang dipraktekkan Nabi karena makan sambil bersandar membuat kita banyak ma makan. Itu yang pertama. Yang kedua, jil satu ahli kibri asna al-akli ya. Yang kedua adalah cara duduk bersandar adalah gaya duduknya orang-orang yang sombong ketika sedang ma makan. Ini dua alasan yang disebutkan oleh ulama bahwasanya Nabi tidak makan bersandar kenapa? Satu, karena kalau makan sambil bersandar menyebabkan banyak ma makan. Secara asal terlarang nggak banyak makan. Ada ya? Tidak, silakan saja kita makan kanyang-kanyang. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak bersandar supaya jangan banyak makan sehingga kekenyangan sehingga berat untuk beraktivitas. Iya serba kolir jadinya ini kolir itu kolir karena keke kekenyangan. Kemudian yang kedua karena itu adalah jil satu ahlil keber gaya duduknya orang yang sombong ketika sedang ma makan. Nah, kata Imam Al-Ibnul Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan, jadi bersandar di sini para ulama mentafsirkan duduknya bagaimana? Itu ulama juga berbeda pendapat. Kita baca Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala wa qad fussira al-ittika bit-tarabbu wa fussira bil ittika 'ala syai'i wa huwa al-i'timadu 'alaihi wa fussira bil ittika ala al janabi al janbi wal anwa'u thalathah al ittika. Jadi kata uh, Imam Ibnu Qayyim duduk bersandar di sini ada yang menafsirkannya dengan duduk tarabbu. Apa tarabbu? Yaitu bersila. Di antara para ulama, Nabi tidak makan bersandar. Di antara para ulama ada yang mentafsirkan tidak bersandar di sini yaitu duduknya be, bersila. Makan sambil duduk bersila. Itu yang pertama. Ada yang menafsirkannya dengan duduk bersandar pada sesuatu yaitu bertelekan atau memposisikan berat badan padanya. Ya kayak misalnya ini kursi lalu ulun bersandar. Itu juga dinamakan bersandar. Jadi tafsiran yang kedua adalah ia bersandar ke belakang ya. Yang pertama adalah ditafsirkan ulama duduk bersila, yang kedua bersandar ke belakang, yang ketiga ada yang mentafsirkannya dengan duduk miring bersandar pada sisi tubuh ke kanan kah atau ke kiri. Makan sambil miring bersandar ke kanan atau ke kiri. Salah satu cara bersandar di atas kan ada tiga tadi penafsiran para ulama. Bersandar itu apa jar? Ada yang bersila, ada yang bersandar ke belakang, ada yang kehi, kehiga. Ketiga macam duduk di atas adalah posisi bersandar. Tiga-tiganya namanya adalah posisi bersandar. Salah satu cara bersandar di atas membahayakan bagi orang yang sedang makan. Ada yang posisinya dari segi kesehatan dari tiga yang tiga tafsiran ulama tadi ada yang membahayakan tubuh kalau kita makan dengan posisi yang seperti tadi yaitu bersandar miring pada sisi tubuh. Nah, kalau kita bersandar miring ke kiri makan atau ke kanan itu ilatnya juga adalah karena bisa membahayakan tubuh dari sisi kesehatan. Karena duduk miring pada sisi tubuh tersebut menghalangi jalannya makanan secara alami. Yang miring tadi ya, ini kan ada tiga. Yang miring tadi disebutkan secara khusus bahwasanya itu adalah bisa membahayakan tubuh. Karena itu menghalangi jalannya makanan secara alami dan menghalangi makanan cepat sampai ke lambung. Dari sisi medis. Juga menekan lambung ini khusus yang makan mereng ke sebelah kiri atau kanan. Sehingga tidak benar-benar terbuka lambung tadi untuk dimasuki makanan. Ya, jadi ada beberapa tadi di sini. Yang pertama menghalangi jalannya makanan secara alami. Kedua, menghalangi makanan cepat sampai ke lambung. Tiga, menekan lambung sehingga tidak benar-benar terbuka untuk dimasuki maka makanan. Ini adalah kalau makanannya berhiring, makannya berhiring ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini diterjemahkan di sisi lain lambung juga. Nah, ini ulun uh, kurang setuju dengan penerjemahan buku ini ya. Jadi maknanya yang tepat adalah di sini kan dibahasakan dengan wa aidon wa aidon. Artinya apa? Dan juga. Dan juga. Di sini ditafsirkan diterjemahkan dengan di sisi lain. Ulun coret, ulun ganti dan juga lambung akan miring dan tidak tegak. Dan juga lambung akan miring dan tidak tegak ya. Karena dia makannya bihi bihiring. Lambung pun akan miring dan tidak te, tegak. Akibatnya apa? sehingga makanan tidak dapat masuk ke lambung dengan mudah. Ini kalau makanannya bihi, bihiring. Itu tadi yang bihiring. Nah, sedangkan kedua cara duduk bersandar yang lainnya, yaitu apa? Basila atau sandar ke belakang adalah cara duduk orang-orang yang sombong. Ya. Di sini disebutkan adalah famin julusil jababirah duduknya orang-orang yang sombong al munafi lil ubudiyah nah di sini diterjemahkan dan tidak memiliki ini dicoret yang sombong yang menafikan unsur ubudiyah atau penghambaan kepada Allah jadi dua yang tadi yang bersila lawan duduk bersandar ke belakang itu adalah duduknya orang-orang yang sombong yang menafikan sifat unsur ubudiyah atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ulunlah tapi kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan beliau juga menukil perkataan atau penafsiran para ulama. Nah, tetapi ini kan penafsiran para ulama. Ketika mereka menjelaskan makna perkataan Rasul, saya tidak duduk saya tidak makan sambil ber, bersandar. Ulun dulu sebelumnya pernah menyebutkan makna bersandar yaitu perkataan Al-Imam Al-Khattabi ya, salah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i kata beliau yang namanya bersandar adalah kullu mu'tamidin 'ala syai'i mutamakkinun minhu huwa muttaqi. Yang namanya bersandar adalah segala sandaran segala sandaran kepada sesuatu yang tetap. Kalau dia bersandar dia tetap kada bergerak. Kalau ke belakang itu namanya bersandar kada dia tetap kada kada bergerak ke kanan. Kalau dia bersandar dia juga kada bergerak, tetap ke kiri juga ya. Nah, sehingga dengan penafsiran ini ya kan ulama berbeda pendapat. Sehingga dengan melihat penafsiran ini itu berbeda dengan makna bersila. Berbeda dengan makna bersila. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, eh, bagaimana cara duduk tatkala makan yang pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kan kita Rasul mengatakan beliau tidak makan sambil ber, bersandar. Nah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu makan duduknya bagaimana ya? Ya. Adapun makan yang disunahkan ya ini adalah pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar pengarang Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan tiga yang disunnahkan cara duduk tekal makan. Kata beliau ada tiga. Satu adalah duduk ik'a. Duduk ik'aun ya. Dan Nabi pernah duduk seperti ini tatkala beliau makan kurma. praktekah? Jadi duduk makan seperti ini itu mulai orang kadalawas duduknya. Sehingga cepat ampih makan. Dan Nabi pernah tatkala dikasih kurma, ya nanti disebutkan di hadis selanjutnya, beliau memakan makan dengan cara duduk ik'a ya. Bagaimana duduk ik'a itu? Gitu yuk. Berarti dari ulung situ belakangnya lah. Nah. Nah, seperti ini ik'a. Ini juga disunahkan tatkala duduk di antara dua su, sujud. Duduk seperti ini. Ini namanya duduk ik'a. Ah. Nabi pernah dihadiahkan kurma kering lalu beliau makan duduk seperti ini. Kenapa beliau duduk seperti ini? Supaya makannya cepat kada banyak-banyak sehingga kada berlelawasan makan sejam misalnya pandiran aja kada. Paling 5 menit ya, cukup kemudian berdiri. Jadi posisi hendak bangun ya, ik'a seperti ini nah. Ini namanya ik ik'a. Ibnu Hajar mensunahkan duduk makan seperti ini. Ya. Dan itu juga termasuk disunahkan tadi duduk di antara dua su, sujud. Termasuk sunnah mahjurah ya, sunnah yang banyak ditinggalkan tatkala sholat dengan duduk seperti seperti itu. Nah ini terdapat di hadis nanti disebutkan ulun bacakan dulu kata sahabat Anas bin Malik, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muqiyan yakulu tamron." Kata sahabat Anas bin Malik, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam muqiyan duduk dengan cara ik'a tadi yakulu tamron ketika makan kurma kering tamar ya, kurma kering. Kenapa duduk seperti itu kata para ulama supaya makannya kadalah lawas. Ini besar bisa lawas bang kita di sebujurnya <laughs> habis waktu makan aja. Tapi Nabi ya seperti itu ya makan tidaklah lama dan juga tidak banyak karena makan seperti itu kan kalau kelawasan uyuh capek. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yaitu seperti duduknya orang tasyahud awal seperti ini. Nah, seperti ini, makan. Seperti tasyahud aw, awal, ya. kayak ini. Itu itu depannya, belakangnya kayak ini nah. Nah, seperti tasyahud aw, awal, ya. Itu yang kedua, yang ketiga Iya, kayak biar beri makan seperti ini. Nah, itu yang ketiga. Ini yang kata Ibnu Hajar disunahkan gaya makan seperti ini. Ada tiga tadi, ik'a tadi. Kemudian seperti tasyahud awal. Ini tasyahud awal ini seperti orang-orang Jepang makan seperti itu, kayak gini. Nah. Kemudian yang terakhir seperti ini ya. Ini yang kata Ibnu Hajar disunahkan tiga posisi duduk seperti itu. Ya Allah alam ya. Nah, ulun kutipkan lagi perkataan Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin tentang gaya makan ya. Yang beliau sebutkan di Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, "Walakin walakin ahsan ma yakunu alla tajlisa jilsatal insan al mutmain al mustaqir li alla yakuna dzalika sababan li ikthari li iktsari ta'am wa iktsari ta'am la yanbaghi." Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dan tetapi yang paling baik posisi duduk adalah seseorang tidaklah duduk duduknya yang tenang, yang tegak, yang tetap sehingga dia sehingga posisi duduk seperti itu jangan seperti itu supaya jangan menjadi sebab banyak makan. Artinya gaya posisi duduknya jangan Seakan-akan posisi tegak, tenang, tentram, nyaman dilihat sehingga dia banyak mah makan. Ya. Wa iktsaru ta'am layan bagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan banyak makan layan bagi tidak cocok atau tidak pan pantas ya. Secara asal hukumnya apa? Banyak makan hukumnya boleh-boleh sah saja ya. Tetapi eh, kalau banyak makan sehingga berat untuk beribadah, alih macam-macam macam, macamnya banyak alih macam-macam maka sebanyaknya sebaiknya di, ditinggalkan. Ya, itu kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kemudian ya, hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang ke-134. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Kita baca ada apa Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi' Qala haddatsana Israil an Simak ibn Harbin an Jabir ibn Samurata qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin qala Abu Isa lam yadhkur waqi ala yasarih wa hakadha rawa ghairu wahidin an Israil nahwa riwayati waqi wala na'lamu ahadan rawa fihi ala yasarih illa ma rawahu Ishaq ibn Mansur Ishaq ibn Mansur an Israil jadi eh, di hadis yang terakhir ini dari bab ini bahwasanya belum bacakan dulu teks hadisnya kata Imam Tirmidzi Yusuf bin Isa bercerita kepada kami dia mengatakan Waki bercerita kepada kami dia berkata Israel bercerita kepada kami dari Simak bin Harab dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu dia berkata aku pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersandar pada sebuah bantal kalau pian perhatikan hadis yang pertama dari bab ini adalah bersandal bersandar apa dengan bantal ke sebelah ki, kiri. Sedangkan di sini tanpa ada ke sebelah ki, kiri disebutkan cuma bersandar dengan bantal saja tanpa disebutkan ke sebelah ki, kiri. Abu Isa berkata, Abu Isa ini siapa maksudnya? Imam Tir Tirmidzi. Jadi beliau mengomentari Imam Tirmidzi mengatakan Waki tidak menyebutkan pada sisi kirinya sebagaimana di hadis nomor sah, satu di bab ini, yaitu ber, miring ke kiri bersandar pada sebuah ban bantal. Demikianlah yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari Israel, yaitu tidak ada kata-kata ke sebelah ki, kiri. Itu yang paling banyak diriwayatkan oleh serawi yang bernama Israel. Sama seperti riwayat Waqi' bin Jarrah dan kami juga tidak mengetahui ada perawi yang meriwayatkan dengan ada tambahan pada sisi kirinya kecuali dari riwayat Ishaq bin Mansur dari Israel. Jadi Israel ini punya banyak murid lah. Di antara murid beliau ada Ishaq bin Mansur dan yang lainnya. Nah, yang ada tambahan Rasul bersandar dengan bantal ke sisi kiri itu cuma yang diriwayatkan dari Ishaq bin Mansur. Adapun murid-murid yang lain dari Israel tidak lebih banyak tidak meriwayatkan ada tambahan pada sisi kirinya. Nah, tetapi footnote di bawah ya, 300 236 kan ada di atas yang dilihat di bawahnya. Tetapi riwayat Ishaq bin Mansur yang ada tambahan Rasul bersandar ke, dengan bantal ke sebelah kiri itu ada riwayat yang semakna dengan riwayat ini yaitu terdapat di Musnad Imam ah, Ahmad. Bukan sendirian saja tetapi ada yang menguatkan dia. Makanya Syekh Albani mensahihkan hadis yang ada tambahan pada sebelah kirinya. Beliau mengatakan so, sahih dikarenakan ada hadis yang semakna di riwayat yang yang lain. Penulis penut Penulis menutup bab ini dengan menyebutkan kembali hadis Jabir bin Samurah tetapi dari jalur yang lain yang tidak ada tambahan bersandar ke sebelah kiri. Di dalamnya tidak ada tambahan pada sisi kirinya. Ini berbeda dengan riwayat yang sudah disebutkan di awal bab ini. Wallahu a'lam. Kemudian bab yang berikutnya adalah bab masih bersandar Rasulullah tapi saat berdiri. Yang sebelum-sebelumnya itu Nabi bersandar tatkala duduk. Nah, bagaimana bersandar tatkala berdiri? Nabi pernah juga demikian tatkala beliau sakit. Jadi kalau di bab ini ulun bacakan dari teks bahasa Arabnya. Kalau judulnya adalah ya, Babu majaa fit tika'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab-bab tentang hadis yang datang dalam hal bersandarnya rasulullah sallallahu alaihi halal kiam tatkala Rasul ber, berdiri. Nah, di buku yang lain yaitu Mukhtasar uh, Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah, kan ini namanya Syama'il Nabi atau Syama'il Muhammadiyah. Ada mukhtasarnya, ada ringkasannya yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, ketika beliau menjelaskan tentang bab ini, maksudnya kata beliau, apa maksud dari bab ini? Belum bacakan? Al-muradu bihadzal bab ittikaun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahadin min ashabihi halata halatal masyi li'aridi maridin au nahwihi. Maksud dari bab ini adalah yaitu bersandarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang dari sahabat-sahabatnya ketika berdiri. Nabi bersandar kepada salah seorang sahabatnya ketika berdiri. Kenapa Nabi bersandar tatkala berdiri kepada salah seorang sahabatnya di marid maradin au nahwihi karena ada penyakit atau yang lainnya. Nanti disebutkan di hadis sini bahwasanya Rasul bersandar tatkala berdiri, tatkala berjalan kepada sahabatnya, tatkala beliau sakit yang mana sakitnya membawa kepada kematian beliau. Ya, jadi bersandarnya tatkala berdiri. Yaitu ketika beliau sakit yang dipopong oleh sahabat tadi untuk Nabi sholat berjamaah dan menjadi imam. Padahal beliau ketika itu apa? sedang sah, sakit. Yang sakitnya membawa kepada meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. dan muallifu rahimallahu hadhi tarjamah li bayan tikaihi sallallahu alaihi wasallam halal qiyam wa tarjamah wa tarjamatu sabiqatu tata'allaqu bi tikaihi sallallahu alaihi wasallam halal julus Watikaul insan hala qiyamihi ala ghairihi yaf'alhu indama yashtaddu bihi ta'ab awil marad awil i'ya. Kata Syekh Abdul Razak, penulis rahimahullah yaitu Imam Tirmizi membuat bab ini untuk menjelaskan bersandarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berdiri dan bersandarnya Nabi saat berdiri tatkala beliau ingin berjalan kemudian bersandar kepada salah seorang sahabatnya. Sedangkan bab sebelumnya berkaitan dengan bersandarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang du duduk. Jadi bersandarnya tatkala berdiri ketika jalan, bukan diam. Ya. Bersandarnya tatkala berdiri, tatkala jah, jalan, bukan di diam. Bersandarnya seseorang kepada orang lain ketika sedang berdiri ini diperlukan ketika dia sangat kelelahan, sangat uyuh atau sangat sakit atau sedang dalam kesulitan. Maka dia bersandar kepada orang tersebut yang bersandarnya tat, apa tatkala dia ber, berjalan. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 135. Imam Tirmizi mengatakan haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Amr ibn Asim qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Humaidin an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakka'u ala Usama bin Zaidin wa alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim kata Imam Tirmizi Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami dia mengatakan Amr bin Asim bercerita kepada kami dia berkata Hamad bin Salamah bercerita kepada kami dari Nah, ini ada yang kurang Pak Eh setelah Hamad bin Salamah bercerita kepada kami seharusnya dari Humaid. Di sini langsung dari Anas. Pian kasih footnote satu bulati antak di atas di dalam sanatnya ada kurang. Ya, wajarlah, bukan cuma manusia yang salah. Ya. Percetakan pun juga bisa sah, salah, ya juga bisa disebabkan oleh manu, manusia. Jadi di sini Hamad bin Salamah bercerita kepada kami dari Humaid bukan langsung dari Anas. Dari tabi'in yang bernama Humaid At-Tawil, Humaid At-Tawil. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah, jadi kharaja maksudnya keluar rumah dalam keadaan sakit. Sehingga beliau bersandar kepada Usamah bin Zaid. Ulun contohkan bagaimana bersandar tatkala berjalan ya, bukan berdiam tapi berjalan karena ga garing, kegaringan. Bukan kegaringan ya karena sangat sah, sakit. Minta bantuan Abu Akila. Nah, jadi termasuk bersandar tatkala berdiri adalah uh, ini tatkala berjalan ya bukan di diam. Misalnya ulun, ulun garing benar, alih berjalan. Nah, daul ulun keluar rumah hendak sembahyang, antum ke sebelah sana Lalu ulun bersandar tatkala berjalan. Bagaimana bersandar tatkala berjalan? Nah, Abdurrahman berjalan. Nah, ulun juga empat berjalan. Ulun garing banyak ngalih berjalan. Jadi seperti ini, berjalan. Ini yang seperti ini bersandar tatkala berjalan karena sangat sah, sakit. Dan Nabi pun masya Allah ya, ketika beliau sakit, jazakallah khair. Ketika beliau sakit eh, dan beliau tetap ingin jadi imam maka beliau bersandar tatkala berdiri ya dibopong. Beliau apa namanya? meletakkan kedua tangannya di pundak sahabat ya. Kemudian beliau berjalan. Itu yang dimaksud bersandar tatkala berdiri dalam posisi berjalan. Seperti itu. Kemudian sahabatnya di depan ya. Karena sangat garing atau sangat keuyuhan sehingga susah untuk bergerak bebas. Sehingga dia perlu bersandar atau diingkut di pundak kawannya atau salah satu sahabatnya. Dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar rumah dalam keadaan sakit, yang sakit membawa kepada kematian, sehingga beliau bersandar kepada Usamah bin Zaid. Jadi keluar rumah, kemudian bersandar kepada Zaid bin Usamah. Maksudnya adalah beliau beringkut di pundaknya Usamah bin Zaid, kemudian berjalan. Itu yang dimaksud dengan bersandar tatkala berjalan. Beliau saat itu memakai baju kitri, nanti disebutkan di bawah. Beliau saat itu maksudnya Nabi, beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat itu memakai baju kitri yang beliau gunakan untuk menutupi tubuhnya, kemudian beliau sholat mengimami para sah sahabat. Ya Masya Allah garing-garing pun ngalih berjalan, kemudian beliau bersandar minta bantuan kepada sahabatnya. Kemudian beliau jadi imam. Perkataan Anas bin Malik kata Syekh Abdul Razak menjelaskannya, Nabi saw alaihi wasallam pernah keluar rumah dalam keadaan sakit. Maksudnya adalah sakit ini sakit tua ini pian coret saja karena nggak ada bahasa tua di sini ya. Sehingga beliau ber, eh, maksudnya adalah sakit yang mengantarkan pada wafatnya beli beliau. Berarti sakitnya parah ya, sehingga perlu bantuan orang lain. Sehingga beliau bersandar pada Usama bin Zaid. Jadi keluar rumah, kemudian beliau bersandar, memegang pundaknya, kemudian berjalan. Ya. Beliau saat itu memakai baju kitri. Apa yang dimaksud dengan baju kitri? Adalah salah satu jenis kain dari Yaman. Kain dari Yaman yang beliau gunakan untuk menutupi tubuhnya Kemudian beliau sholat mengimami para sahabat. Caranya, cara apa tadi? Baju tersebut beliau pakai. Beliau sallallahu alaihi wasallam letakkan atau diselempangkan di atas kedua pundaknya. Jadi baju kitri ini itu seperti bentuknya seperti orang umroh. Ada rida dan ada i, izar. Tetapi kitri itu dia ada garisnya bercorak. Ada garisnya dan bercorak. Ada juga yang mengatakan dia bercampur dengan warna merah. Tapi dia bergaris seperti orang umroh. Nah, jadi kan di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, qad yang beliau gunakan maksudnya adalah beliau letakkan di atas kedua pundaknya. Ya, contoh ini palah ulun rabit nah. Bagaimana meletakkan di atas kedua kedua, kedua pundak ya. Kayak orang, pian bayangkan orang pakai kain ihrom. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Bukan yang seperti ini sudah bentuk tangan kada, cuma kain saja. Kemudian Nabi meletakkan di atas kedua pundak pundaknya. Siapa ya, yulah? Ini, ini ini manusia, ini pundaknya, maka seperti itu nah. Kalau ada surban, nah seperti itu ya. Di <laughs> ketemu surban Nah, bukan yang di apa namanya? di apa di, dibuka ininya kada kan orang sholat ketika orang itu tawaf ya tawaf dia disunahkan ittiba kanan ini terbuka kemudian ketika sholat maka dia harus kembalikan ujungnya harus di menutup kedua belah belah pundak ya. bukan jangan dibiarkan terbuka ya maka ditutup lagi. Nah, seperti itulah Nabi saw memakai kitri tadi. Ya, kemudian beliau ya selendangkan atau selempangkan ke ujung-ujungnya di kedua belah pundak. Ya. Kemudian beliau sholat mengimami para sahabat. Hadis ini sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya beliau memakai baju jenis kit kitri. Tetapi di sini syahidnya adalah bahwasanya Nabi bersandar tatkala keluar rumah. Bersandar di sini bersandar dalam keadaan berjalan yaitu dibopong, bukan dibopong ya, itu berikut kepada sahabat yang lain. Itu namanya bersandar dalam posisi berjalan. Karena ketika itu Nabi sangat sakit, yang sakitnya membawa kepada kematian be beliau. Ya. Nah, sebutin lagi habis am. Cuma ada dua, dua hadis saja ya. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Hadis yang terakhir 136. Had, uh, berkata Imam Tirmizi, haddatsana Abdullah ibnu Rahman qala haddatsana Muhammad ibnu Al-Mubarak qala had, qala haddatsana Atha ibnu Muslim Al-Khaffaf Al-Halabi qala haddatsana Ja'far ibnu Furqan an Atha ibni Abi Rabah anil Fadli ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwaffiya fihi wa ala ra'si isabatun safra' Fasallamtu alaihi faqala ya Fadl qultu labbaika ya Rasulullah qala ushdud bihadhihi al-isabati ra'si qala fa fa'altu thumma qa'ada wa fawada'a kaffahu ala mankibi thumma qama fa dakhala fil masjid wa fil hadithi qissah Kata Imam Tirmidzi, Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, dia mengatakan Muhammad ibnul Mubarak bercerita kepada kami dia berkata, Atta bin Muslim Al-Khaffaf Al-Halabi bercerita kepada kami. Jadi Al-Khaffaf ini artinya apa? Al-Khaffaf. Diambil dari kata khuf. Al-Khaffaf artinya adalah bisa maknanya yang berjual khuf, tukang yang berjual khuf atau tukang yang membikin khuf. Jadi terkadang profesi itu diberikan sehingga menjadi gelar kepada seorang seorang ulama. Ada namanya az zayyad Fulan, Imam Fulan Az-Zayyat. Zayyad artinya tukang mi, minyak. Al-Khaffaf ini maknanya bisa orang yang menjual khuf atau yang membuat khuf. Itu profesi beliau kemudian dijadikan gelar. Al-Halabi bercerita kepada kami, dia mengatakan, Ja'far bin Burqan bercerita kepada kami dari Ato bin Abi Robah. Abi Robah kunyah nama asli abah beliau atau ini adalah Aslam. Atau bin Abi Robah, Abi Robah adalah namanya adalah Aslam. Dari Al-Fadl bin Abbas. Nah, Fadl ini adalah eh, saudaranya siapa? Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas eh, punya banyak anak ya. Di antara anak beliau yang laki-laki adalah Abdullah dan Al-Fadl. Al-Fadl ini adalah anak tertua Abbas. Sepupu Nabi yang paling tua dari Abbas. Dan Al-Fadl ini termasuk sahabat yang bungas. Ter, ter, termasuk sahabat yang masyhur dengan kegantengannya, ya. Al-Fadl bin Abbas. Kan ada beberapa sahabat yang terkenal dengan masyhur dengan ketampanannya seperti Fadl bin Abbas, seperti Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi yang malaikat Jibril pernah menyerupai bentuk dengan bentuk beliau ya. Ada juga sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang terkena dengan ketampanannya. Dan juga pernah dibonceng Nabi ya. Pernah dibonceng Nabi Fadl bin Abbas. Dia mengatakan, "Aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit yang ada sakit tua ya, pian caret aja. Ketika beliau sakit yang mengantarkan pada wafatnya. Beliau mengikat kepalanya dengan kain warna kuning. Jadi semacam eh, surban ya, tetapi warna kuning. Aku pun mengucapkan salam kepadanya, kata Fadl bin Abbas. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Fadl, aku pun menjawab, labbaika ya Rasulullah." Jadi jawaban yang paling sopan eh, menurut bahasa Arab adalah ketika dipanggil labbaika. Kalau bahasa Banjarnya inggih pun mak, inggih pun abah, labbaika itu bahasa Arabnya. Ketika ada yang memanggil, para sahabat dipanggil oleh Rasulullah, wahai fulan, labbaika ya Rasulullah. Inggih pun wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tolong ikat kepalaku dengan ikat kepala ini." Yaitu minta disurbankan. Aku pun melakukannya, kemudian beliau duduk dan beliau meletakkan, nah ini pendalilannya, dan beliau meletakkan tangannya di pundakku. Maksudnya bersandar dalam keadaan berdiri atau berjalan. Kemudian beliau berdiri dan masuk ke dalam mas masjid. Dalam dalam hadis ini ada kisah hadisnya panjang ya, tetapi cuma eh, di sampai sini saja karena pendalilannya adalah bahwasanya Rasul meletakkan tangan di pundak Fadl bin Abbas sehingga beliau bersandar tatkala berjalan kemudian masuk ke dalam mas masjid. Perkataan Fadl bin Abbas kemudian beliau duduk dan beliau meletakkan tangannya di pundakku. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam berdiri dan masuk ke dalam masjid adalah pendalilannya dalam bab ini yaitu bersandar tatkala ingin ber, berjalan. Tetapi hadis ini ya dinilai dhaif oleh para ulama di antaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tetapi intinya ada hadis yang sebelumnya Nabi pernah juga bersandar tatkala berjalan yaitu dengan meletakkan tangannya di pundak salah seorang sahabat. Kemudian beliau, kenapa bersandar seperti itu ya? Ya bisa karena sangat sakit, ngalih berdiri, ngalih berjalan, atau karena sangat uh, uyuh sehingga perlu bantuan orang lain sehingga or tatkala orang yang sakit parah ini kemudian dia meletakkan tangannya di atas pundak orang tadi kemudian berjalan. Itulah yang dimaksud dengan bersandar tatkala berdiri yaitu ketika dia berjalan dan ingin apa berjalan kemudian masuk ke tempat sesuatu ya. Jadi ini ada dua hadis tentang bersandarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala berdiri. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang cara makan Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Jadi masih banyak ya. Sampai baru 137 hadis ya. Masya Allah ada 400an hadis ya Semoga bisa istiqomah ya Tamat Sanatnya ada belum bisa Anak apa pian <laughs> Pesanatan kita Jadi uh, sama ulun Nabi ini, ulun mendapatkan sanat itu di masjid di masjid Nabawi, bukan di masjid kita menyebutnya masjid Ba'alawi, ya, itu masjidnya dekat dengan kampus ya. Kita ngambil sanadnya bersama Syekh Hamid Akram Al-Bukhari yang kemarin datang ke Wadi Mubarak ya. Hamid Akram Al-Bukhari. Kalau kita mendapatkan sanad dari sebuah kitab, itu dibaca dari awal sampai A, akhir. Bukan langsung ulun datang ke rumah pian, lu memberikan sanad ini kada. Jadi harus dibacakan dari awal sampai A, akhir. Jadi kalau ada salah di percetakan, beliau kasih tahu ini salah percetakan seperti ini. Jadi beliau punya buku atau kitab Syama'ilun Nabi yang diyakini seperti itulah yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi. Ya. Terkadang ada salah percetakan, beliau jelaskan ini salah dipercetakan ganti seperti ini. Jadi ijazahnya pun harus dari awal sampai akhir dibacakan ya. Kalau ada yang keliru dikasih tahu. Itu cara kita mendapatkan ijazah. Jadi harus hadir dari awal sampai akhir.